dibalas. Jadi kalau ada yang misalkan dari ini usulkan, dia yang dipanggil ke kementerian, dia yang evaluasi bagaimana struktur, bagaimana keadaan strukturnya di daerah kalau ndak mampu uang doi beli yang second second iya, iya tak ada apa-apa juga kok yang second juga itu biasa ada ini. kalian juga kan so second second sebenarnya artinya so pernah so pernah putus maksudnya so pernah putus dengan Ken Pak Haris. so pernah putus dong dengan cowok so second dong aconteça. Iya tau yang namanya kan sopa so second no. Kalau saya masih asli, karena saya masih utuh dengan istri saya. So ada senior nggak putus akang. Banyak yang ini siapa? Vira apa saja ada yang bilang saya mantan itu pak. Siapa Vira namanya Vira? Oh, siapa mantan itu pak. sekarang cuma sebatas tugas selesai tugas satu tugas satu tidak ada laptop apa yang disebelah supaya kalian bentuk arus itu supaya kalian bisa bekerja semua sebelah itu berapa yang tidak ada anu supaya ada yang bekerja di sebelah kita kuasai kok yang nanti ruangan ini sampai jam berapa biar lagi sampai jam anu jam malam dia ya kan anak karyawan kok jangan eh, ini sebenarnya lagi karyawan hmm. cari di situ. Cari colokan di yang gimana sambungannya di sana. Cari di mana. Ini kita sambung. Ini masih tidak menyala. it. Basement. Eh, Pagpakis saja dulu satu lantai satu. Tak majmuta. Target saya usahakan nanti saya kasih eh, sediakan peserta semua dulu dia naik lagi. Sandina hari minggu semua kasih saya rasa hari ini kasih aku ya, eh, pusaran rohnya untuk side plan nanti besaran besaran side plan supaya nggak mau oh, bisa atur itu orang parkir itu sudah secercah lagi pak santai sekalian. Karena di sini di sini. Iya, tapi kita mau tambah lagi. sekali Gak punya bangunan apa? Tidak. Rumah sakit. Pasang jo ya, itu nanti kalau ada perubahan kita kira kirimin ulang lagi. Itu bola lantai satu itu tetap lantai satu bagi itu nanti dua tiga dia tak agak besar. Hah? Pakai dulu itu. Dia kita di rumah sakit itu ya, bertanggung. Tapi sih pasang. Setengah berapa? tuntutan lewat seratus lewat kan kita makanya kita tadi tanya pertanyaan tadi malam kan maksimal 100 Jadi dengan harapan kita bisa 90 semua meter TP 150 meter Hah? Lu hampir dua jam kita Sekitaran sudah. pintu bangunan biar tidak sesuai skala sesuai hmm? harus sesuai sekali langsung bangga betul pakai kurang anak banget nyetir aku sakit nah di kesana bukan di mana preferensi pakai bagiannya jadi preferensi preferensi baru cari kesana nih situ aja template kasih kesana kamera Gracias.